Serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agee. pada seri yang keenam ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Margaret sebagai Candalagati, Novia sebagai Kantini, Ashari sebagai Ki Gempang, Wenda Lubis sebagai Kuhrupa, Rifki sebagai Kitambirang, Chandra sebagai Kipak Sapati, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. Kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang berkelahi dengan Ki Gempang. Tapi Ki Gempang berhasil menyelamatkan diri dan luput dari hajaran Anting Wulan. Malam masih tergeletak di Cakrawala. Suasananya begitu indah karena ditaburi cahaya bintang. Sekarang Anting Wulan duduk di atas sebongkah batu cadas yang basah. Ia nampak memandang jauh ke laut lepas. Aku sekarang benar-benar kesepian. Semua orang-orang yang kucintai telah pergi meninggalkan aku. Seandainya saja alam ini bisa kuputar. Aku ingin sekali berkumpul lagi dengan Kakang Saka dan juga Kayan anakku. Perjalanan hidup ini memang tidak bisa ditentukan atau direka-reka. Sekarang begini, mungkin besok atau lusa pasti akan berubah. Dan itu memang sudah hukum alam. Sang Yang aku. Hmm. Kenapa aku harus melamun seperti ini? Dan untuk apa aku menyendiri di sini? Ah, sebaiknya aku kembali saja ke kedai kita Dengan istirahat sedikit, mungkin pikiranku akan menjadi jernih. Ya, baiklah. Aku akan memaksakan mataku untuk terpejam. Setelah duduk berlama-lama di tepi pantai itu, akhirnya Anting Wulan pun kembali ke kedai Kitahim. Malam bergulir dengan cepat. Rembulan bersembunyi berganti mentari. Laut selatan berubah warna menjadi kuning keemas-emasan karena di atasnya matahari berenang dengan cerahnya. Di pagi yang indah itu, nampak dua ekor kuda menelusuri jalan setapak memasuki desa Tamyang. Dua orang penunggang kuda itu adalah wanita setelah memasuki desa itu, mereka pun menghentikan kudanya sejenak. Katini, mungkin inilah desa Tamiang yang dikatakan oleh Kiwarta. Iya, sepertinya begitu Gati. Dan bagaimana sekarang? Apakah kita akan langsung mencari rumah Ki Gempang atau kita istirahat dulu? Sebaiknya kita istirahat dulu. Kau lihat di ujung sana. Bukankah itu sebuah kedai? Oh ya? Ayolah kalau begitu. Hiya, hiya, hiya, hiya, hiya. Kembali keduanya menghentakkan kudanya untuk melangkah. Matahari masih bersinar dengan cerah. Cahayanya memantul ke setiap rumah-rumah penduduk. Setelah menghentakkan kudanya beberapa depa, kedua wanita ini pun sudah berada di depan kedai Kitahim. sekali kedai ini kelihatannya. Ayo Katini. Iya. Oh, ayo. Nona silakan. Silakan duduk. Mau pesan apa Nona? Uh, Pak, apakah di kedai ini menyediakan tuak? Oh, ada. Ada Nona. Apakah Nona berdua mau pesan tuak? Uh, iya Pak. Tolong Bapak sediakan satu guci kecil tuak untuk kami. Oh, iya, iya, Nona. Oh, aneh juga. Wanita-wanita kok suka arak? Apakah mereka wanita-wanita yang nakal? Oh, masa bodohlah. Yang penting aku menyediakan apa yang mereka pesan. Katini, kalau si bapak tua itu kemari lagi, coba kau tanyakan di mana letak rumah Ki Gempang. Aku rasa dia tahu. iyalah, Gati. Tuaknya Nona. Silakan. Sebentar, Bapak Tua. Saya ingin bertanya sesuatu pada Bapak. Oh, apakah ada yang bisa saya bantu? iya, Bapak kenal dengan Ki Kempang? Oh, Ki Kempang. Uh, iya, Bapak kenal dengan orang itu? Oh, untuk apa Nona menanyakan orang itu? Dia penguasa di desa ini. Orangnya kejam dan tidak mempunyai belas kasihan. Oh, lebih baik Nona jangan mengenal orang itu. Berbahaya. Apalagi gadis-gadis cantik macam Nona ini. Kami berdua mempunyai urusan penting dengannya, Pak. Dan di mana letak rumah kegempang itu? Oh, apakah Nona tidak takut kalau dia memperlakukan Nona berdua secara kurang ajar? Uh, sudahlah, Pak. Bapak tidak perlu bicara lain-lain. Jawab saja pertanyaan saya. Di mana letak rumah Ki Gempang? Oh, i i iya Nona. Nona berdua nanti bisa menelusuri jalan ini. Terus sampai ke ujung. Setelah itu, belok ke kanan. Tak jauh dari belokan itu, ada sebuah rumah yang cukup besar. Rumah itulah milik Ki Gempang. Asal Nona bisa berhati-hati. Rumah orang itu dijaga oleh tukang-tukang pukul yang banyak. Iya, terima kasih. Hmm. Ternyata rumah si keparat itu tak begitu jauh dari sini. Bagus. Dengan begitu, kita tidak terlalu sulit untuk mencarinya. Apakah kita akan menemui dia sekarang juga, Lagati? Tidak usah, jangan sekarang. Kita tunggu saja sampai nanti malam. Aku rasa mendatangi rumah si keparat itu pada malam hari cukup baik. Kita tidak perlu tergesa-gesa dengan mencari suasana yang baik adalah sebuah cara yang tepat. Percuma kalau tergesa-gesa, kalau hasilnya kita terjebak sendiri. Iya, baiklah. Ayo, diminum tuaknya. Iya. Kedua wanita ini pun segera meminum tuak yang berada di hadapannya. Sementara itu tak jauh dari bangku yang diduduki oleh Canda Lagati dan Kantini, nampak Anting Wulan tengah melirik ke arah dua wanita itu. Hmm. Siapa wanita ini? Kelihatannya mereka mempunyai persoalan dengan Ki Gempang. Kalau kulihat dari caranya berpakaian, kelihatannya mereka dua orang pendekar. Hmm, aku jadi mau tahu. Baiklah, nanti malam akan kuselidiki. Ada tujuan apa sebenarnya dia dengan Ki Gempang? Katini, cepatlah kau habisi tuakmu. Bukankah kita masih mempunyai tujuan lain? Oh, iya, aku sampai lupa. Setelah keduanya menghabiskan tuak, tak lama kemudian mereka pun meninggalkan kedai itu dan berkuda ke arah timur. Ki Gempang cukup mempunyai banyak persoalan di luar. Dan kelihatannya dua orang wanita tadi menyimpan dendam yang dalam. Cukup menarik juga masalah Ki Gempang ini. Ki Gempang, tukang-tukang pukul yang Ki Gempang inginkan sudah berkumpul semua di serambi depan. Ah, bagus. Suruh mereka masuk semua. Baik, Ki. Ayo, ayo silakan duduk. <laughs> Empat orang tukang pukul bayaran itu pun segera masuk dan duduk di bangku masing-masing yang telah disediakan. Ki Gempang nampak tersenyum puas atas kehadiran mereka di rumahnya. Tambirang, bagaimana kabarmu? Huh? Aku baik-baik saja, Ki Gempang. Oh, <laughs> syukurlah. Dan kau bagaimana, Ki uh, eh, Sapati? Ah, aku baik-baik saja. Seperti yang kau lihat, Ki Gempang. <laughs> Iya, hmm. iya, iya, iya. Syukurlah kalau kalian semua dalam keadaan baik-baik, ah, aku sengaja mengundang kalian berempat datang lagi kemari, dan aku rasa kalian pun sudah mengerti. Ya, <sighs> kami memang selalu mengerti. Jika kami mendapat undangan secara resmi seperti ini, di Kembang. Hmm. katakan saja siapa yang harus kami bunuh. Dan di mana sekarang orang itu berada? Tenanglah. Kalian tidak perlu tergesa-gesa. Waktu kalian masih banyak. Bagi kami, yeah. jika kami mendapat tugas dan tugas itu kami kerjakan dengan cepat, itu lebih baik, Ki Gempang. Aku mengerti, aku mengerti. Tapi jika kalian mendapat tugas dariku, Hendaknya kalian juga harus mengerti segala keinginanku. Kalian harus tahu, pekerjaan kalian dalam membantuku ini tidak hanya sampai di sini saja. Aku butuh orang-orang yang hebat untuk memperkuat kedudukanku. Apakah maksud Ki Gempang? Kami berempat akan menjadi tukang pukul selamanya di sini. Tepat, tepat sekali. Aku memang mengharapkan kalian menjadi tukang-tukang pukulku selamanya. Masalah keperluan kalian, kalian semua tidak perlu khawatir. Aku akan menanggungnya. Aku akan memberikan semua fasilitas-fasilitas yang memuaskan. Baiklah, aku percaya padamu Ki Kempang. Bagus. Tapi juga kalian harus ingat, jika kalian gagal menjalankan tugas, maka aku juga tidak segan-segan untuk menjatuhkan hukuman pada kalian berempat. <laughs> Ki Gempang, Ki Gempang tidak perlu meragukan kehebatan kami. <laughs> aku percaya, aku percaya. <laughs> Ayo, minumlah tuak-tuak itu. Eh minumlah. Ayo, ayo teman-teman, ayo minum. Suasana di rumah itu kelihatan meriah sekali. Sekalipun hanya ada lima orang yang sedang menenggak tuak. Setelah beberapa saat mereka meminum tuak sambil menikmati hidangan-hidangan kecil, Ki Gempang pun mulai angkat bicara lagi. Di desa kekuasaanku ini telah kedatangan seorang wanita asing. Aku juga tidak tahu dia itu berasal dari mana? Dan kehadirannya di desa ini telah membuatku sulit. Aku tidak mau ada orang lain yang datang kemari, kemudian membuat masalah berat. Ya, artinya mengganggu kekuasaanku yang seharusnya ku pegang dengan tenang. Uh, tunggu dulu, aku belum selesai bicara. Aku tahu kau akan mengatakan kenapa hanya dengan seorang wanita saja aku tidak mampu menyingkirkannya. Bukankah begitu? Huh? Eh? Nah, dengarlah baik-baik. Wanita ini bukanlah wanita yang lemah yang dapat kita cengkram dengan mudah. Dia mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Kalian nanti bisa membuktikannya Ah, lalu di mana wanita itu sekarang berada Ki Gembang? Ah, Ki Paksapati. Semalam dia berada di kedai Him. Tapi aku tidak tahu apakah dia masih berada di situ atau tidak. Dan tugas kalian, tangkap wanita itu hidup-hidup kalau bisa. Dan kemudian bawa dia ke hadapanku. Serta kalau kalian terpaksa harus membunuhnya, itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau bisa, usahakanlah ditangkap hidup-hidup. Iya, baiklah Ki Gempang. Dan ingat, tugas ini kalian bisa ditemani oleh Koh Rupa. Ah, kalau begitu, sebaiknya sekarang juga kami menangkap wanita itu, Ki. Ah, apakah tidak terlalu terburu-buru? Kalian perlu istirahat dulu. Barangkali kalian masih letih. Hah, Hah? Sudah lagi. Kami sudah terbiasa kerja keras dan kerja cepat. Hmm, ya, baiklah kalau begitu. Tapi kita Birang dan Diptanala biarlah di sini dahulu. Kau dan Kidaksa bisa pergi bersama Gorupa untuk menangkap wanita itu sekarang juga. Iya. Baiklah, Ki. Gorupa. Oh, uh, eh, iya, Ki. Ada apa, Ki? Temui wanita yang berada di kedai Kitahim itu. Bawa 15 orang untuk membantu kau. Kipak Sepati dan ki daksa juga akan membantu kalian menangkap wanita itu. Baik, Ki. Iya, pergilah. ki Sepati hmm. dan ki daksa silahkan kalian ikuti Gorupa. Ah, iya, Ki. Kalau begitu, kami permisi sekarang. Iya, yeah, iya. Yeah. Silakan. Kipak Sapati dan Kidaksa pun segera melangkah mengikuti Goh Rupa dan setelah itu keduanya pun segera berangkat bersama 15 orang anak buah Ki Gempang. Yeah, yeah. Gambirang dan kau Diptanala. Tugas kalian berdua untuk sementara ini berjaga-jaga di luar tembok rumahku. Untuk sekarang-sekarang ini, aku mulai merasa kurang aman. Dan sepertinya mulai muncul masalah baru yang akan merusak ketenanganku berkuasa di desa ini. Ya, kami berdua akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya Ki Kembang. Ki Kempang tidak perlu terlalu cemas. Tenang-tenang saja di tempat istirahat, Ki Kempang. Iya, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, aku juga akan memberikan kesenangan-kesenangan yang berarti untuk kalian. <laughs> ah, ayo, diminum lagi tuaknya. Ayo, silakan. Ya, Ki Kempang. Kembali Kitam Birang dan Dipnala meneguk tuaknya. Ki Kempang memang seorang penguasa yang pandai dalam membujuk orang lain. Keduanya pun nampak terlena dengan kata-kata Ki Kempang Dan di saat ketiganya tengah menikmati tuak itu, tiba-tiba pintu ruangan depan itu diketuk seseorang. Nah saudara pendengar, siapakah orang yang mengetuk pintu itu? Dan bagaimanakah dengan anting Mulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.